Ma'asyur al-asatidah al-kurama Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat Yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan kita semua yang hadir Senantiasa mendapatkan perlindungan Dan malam hari ini khusus Saat kita berada pada bulan hujan Kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Allah SWT Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa saya membaca terjemahan dari Departemen Agama tentang Al-Quran Kemudian saya beri keterangan dari kitab Tafsirul al biasa Kalangan Syekh Ali Syekh Muhammad Ali Sobudi Mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji bersama-sama bisa menggugah hati kita dan menambah keyakinan kita serta dengan keimanan kita Allah Bapak-bapak dan ibu-ibu Hari ini kita membaca surat Al-Qiyamah Di situ ada judul Keadaan manusia di saat Sakaratul Maut Itu judul tentunya dulu ditulis oleh para ulama yang tergabung di Departemen Agama saat diterjemahkan Al-Quran. Lama orang-orang yang luar biasa ya, mereka. Ini ayat tidak lepas dari pelajaran berikutnya. Karena di sini masih secara umum judulnya juga secara umum keadaan manusia di saat sakaratul maut. Tetapi di sini lebih spesifik adalah keadaan manusia yang kafir keadaan manusia yang kafir di saat sakaratul maut bisa diterjemahkan demikian diambil dari ayat sebelumnya ada dua ayat sebelumnya yang berbunyi wa wujuhu yawma idzin basirah dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram Tadunnu ayi yuf'ala biha Mereka yakin bahwa akan ditimpa kepadanya malapetaka, malapetaka yang amat dahsyat. Itu tentunya adalah malapetaka pada hari pembalasan. Sedangkan hari pembalasan itu dimulai dari sakaratul maut yang mana sakaratul maut itu sudah pada alam kematian. Ya, orang sakratul maut sudah disebut mayit. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautahu." Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian Rawahu Tirmizi Diriwayatkan Imam Tirmizi. Itu menurut ajaran para ulama salaf Dimulai kapan itu membaca surat Yasin untuk mayit Yaitu di saat sakaratul mau Dimulai dari sakaratul mau dibacakan Yasin. Makanya biasanya keluarga-keluarga muslim yang taat, orang-orang soleh, kalau salah satu dari keluarganya dalam keadaan sakaratul maut sudah mendekati wafatnya, maka dikumpulkanlah nah, keluarga yang jauh-jauh. Setelah kumpul di rumah yang sakit diminta untuk membaca surat Yasin. Kenapa? Karena orang sakaratul maut itu sebenarnya sudah dalam keadaan mayit. Ya. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala hidup pun itu oleh Allah SWT sudah difonis sebagai mayit. Inna kala mayitun fa innahu mayitun. Semuanya engkau ini mayit. Fa innahu dan mereka juga orang-orang yang lain. Nah, mayitun juga sama-sama mayit. Kenapa maksudnya? Karena sesuatu yang akan datang itu dikatakan kullu atin qarib setiap yang akan datang namanya dekat. Jadi kita ini sebenarnya walaupun hidup sekarang ada di masjid ya, lagi bisa ngaji, gitu ya. Nah, besok sudah ada urusan dagang, bahkan ada perjanjian atau janjian dengan orang sebulan yang akan datang. Hakikatnya kita ini baik mayit innaka lamayitun fa innahum innaka mayitun fa innahum lamayitun semuanya kau ini mati semua fa innahum demikian juga mereka itu orang-orang itu lamayitun juga mati ya nah ini pertanda bahwasanya hidup adalah awal permulaan dari kematian kalau tidak mau mati nggak bisa hidup ya kalau tidak mau mati nggak bisa hidup. Jadi hidup adalah awal dari sebuah kematian. Baik, tak, baik. Tapi yang paling tepat dikatakan mayat adalah saat sakaratul maut. Di dalam bab ini bahwasanya orang-orang kafir itu pada hari kematian, pada hari sakaratul maut, yang mana sakaratul maut adalah termasuk salah satu dari pembalasan, pembalasan dari kehidupan dunia, maka mereka bermurah durja, wajah mereka bermurah durja itu orang-orang kafir. Tadunnu ayyuf ala biha fakiro Mereka yakin. Walaupun kafir itu yakin kok bahwa akan ditimpa kepadanya malah petaka yang amat dahsyat. Kapan itu yakin datang? Hatta yang akan yakin sampai datang keyakinan alias mati. Maka tatkala mati yang dimulai dari sakaratul maut orang-orang kafir itu sebenarnya pada ketakutan. Mereka merasa ada suatu peristiwa yang akan datang kepada mereka dengan dahsyat. Ya, itu orang-orang yang mayit mati dari kalangan orang kafir. Biasanya, biasanya sering kita dengar orang-orang yang perilakunya buruk. Ya, kalaupun kafirnya tidak kafir secara konkret, tidak kafir secara konkret, kalau kafir secara konkret adalah setiap non muslim itu kafir, ya. Tapi ada kafir yang tidak konkret. Mungkin KTP-nya Islam barangkali, tapi pekerjaannya jadi dukun. Nah, pekerjaannya jadi dukun sampai dan segala macam. Itu biasanya di saat sakaratul maut ada sedikit cerita yang menakutkan. Ya, saya pernah dengar satu cerita, ya bisa dikatakan dukun lah. Walaupun dia dukun, kadang mengobati orang, ya. Saya ada yang cerita pada saya, tetangganya itu punya amalia semacam itu. Dia ini dukun, tapi kadang juga membantu orang nambani, tapi juga dia pergi mungkin kalau di Malang ini bisa dikatakan ahlinya ke Gunung Kawi barangkali itu istilahnya ya. Istilahnya orang kita, Wiki biasanya sering nang gunung kawi kan gitu ya boleh pesugihan cari ini dan segala macam kekuatan nah tatkala mati menurut tetangganya yang tetangganya ini hafidul Quran dan saya tidak yakin kalau tetangganya hafidul Quran yang kenal sama si ini bohong saya tidak yakin karena orangnya bukan orang yang suka merugi bukan orang yang demikian tapi begitu kejadian tetangganya yang ya al dukunu tadi itu ya yang dukun tadi itu mati menurut ceritanya ini seperti kalau bahasa Singosarinya, dodone koyok digejro dari wong Singosari. Dadanya ini seperti diinjak, bias. Kemudian keluar darahnya dari mulut sampai nyiprat itu apa namanya? Apa nyiprat itu? Sampai nyembur itu sampai di atap. Darahnya sampai di atap. nah min balik itu dalam keadaan sakarodun nah, padahal kalau KTP-nya KTP Islam apalagi kalau orang kafir bahkan kita tahu ada orang yang mati belum dikubur sudah diazab oleh Allah dengan dibakar oleh temannya sendiri oleh keluarganya sendiri ya dibakar subhanallah dikira dibakar itu enggak sakit loh ya inilah orang-orang kafir sepanjang itu naudzubillah min Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini yang dimaksud dengan keadaan manusia di saat sakaratul maut khususnya adalah orang-orang kafir. Kala ida balawatit taroki. Sekali-kali jangan apabila nafas orang kafir maksudnya telah mendesak sampai ke kerongkongan fakilah roh dan dikatakan kepadanya kepada orang kafir itu siapakah yang dapat menyembuhkan jadi peristiwanya semacam demikian di kalangan orang-orang kafir tatkala mereka ini nafasnya sudah atau nyawanya rohnya ini sudah dalam kerongkongan mereka ini sudah gelisah lah sebelah sebelah ini orang-orang keluarganya ini selalu bertanya siapa dia ya dokter yang bisa menyelamatkan Dokter yang bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Wah, dengan segala macam diupayakan, ya tentu tidak bisa. Wong ini sakit, namanya sakit kematian tidak bakalan dapat disembuhkan. Ya, di Jepang itu ada eh, percobaan. Biasalah orang-orang Barat ini, orang Barat atau orang-orang kafir itu suka buat percobaan-percobaan. Manusia buat percobaan. Jadi ada orang sakit lama seperti koma itu kemudian dibuatkan ruangan kaca, dibuatkan ruangan dari kaca, dan diperiksa terus. Setiap detiknya diperiksa, sampai mereka mengambil kesimpulan kita kepingin tahu keluarnya nyawa dari tubuhnya. Maka Wong kan sudah koma ya, sudah koma. Akhirnya rumah kaca ini di tutup sampai tidak ada lubang sama sekali. Mereka berkeyakinan bahwasanya roh itu bisa dimasukkan di dalam tabung, semacam tabung tapi besar tabungnya mungkin sama masjid ini ya. Tabung besar. Dia didudukkan dengan alat-alat tertentu sebagaimana orang-orang barat mau operasi ya, ada alat-alat indah segala macam. Ini ada kejadian nyata. Insya Allah kalau tidak salah sekarang sudah difilmkan atau di YouTube itu ada saya kira ya. Jadi sebenarnya peristiwa gak lama. Ya. Saya pernah punya videonya itu udah lama sih. Nah itu pada akhirnya si mayat ini dalam kondisi tertentu maka keluarlah rohnya yang agak sedikit tampak begitu keluar rohnya badannya meledak jadi Allah menampakkan bahwasanya benar-benar kematian sangat menakutkan. Badannya meledak. Akhirnya teman-temannya dokter-dokter membuat percobaan ini pada menjerit ketakutan. Nah ini terjadi ya. Jadi manusia buat percobaan pada diri mereka sendiri. Bayangkan saja, ini orang kafir, kemudian dibuat percobaan, belum sampai dirusak di dalam kuburnya masih kelihatan badannya meledak. Yang pernah saya lihat itu kepalanya hancur dulu berantakan. Seperti kena bom itu. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini ah, kawan-kawan yang muda-muda ini bisa melihat barangkali ya percobaan nyawa keluar dari roh barangkali gitu di YouTube nanti bisa keluar sendiri ya. Saya seingat saya itu video sudah lama, lama sekali itu beredar zaman dulu saya masih ingat. Baik saya lanjutkan. Di Wakila manro dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan? annahul dan dia si kafir itu yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia alias waktu kematian. Jadi sebenarnya orang kafir manapun bahkan orang ateis orang komunis, orang PKI yang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya agama, tapi mereka ini yakin ada mati itu yakin. Hatta yang yakal yakin di dalam Al-Quran dikatakan sampai datang kematian. Tidak percaya adanya Tuhan tapi yakin ada kema kematian. Bedanya dengan kita umat Islam, kalau kita umat Islam, kita yakin bahwa ada kehidupan setelah mati. Sedangkan orang-orang kafir, khususnya orang ateis, hanya mengatakan ya sudah mati selesai. Dianggap mereka seperti kalbahaim, menyangka seperti hewan itu. Mati ya mati, sudah selesai. Bila perlu maka oh, jatuhnya dimakan gitu ya. Bila perlu begitu, selesai. Tapi kita berbeda. Berbeda. Lah perlu diketahui bahwasanya kematian itu adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau tadi saya katakan manusia hidup itu adalah awal dari kematian, ya. Manusia hidup adalah awal dari kematian. Dulu manusia atau kita ini nggak ada. Saya dan sampean itu nggak ada. Kemudian Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah kita ada, maka tatkala kita mati tersisalah jasad kita. Kalau menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, besok tatkala manusia ini dikubur, maka hancurlah tulang belulangnya, apalagi daging dan segala macam. Kalau sudah ratusan tahun, maka yang tersisa cuma satu saja. Apa itu azanab? tulang ekor. Lah tulang ekor inilah yang Allah akan membangkitkan tulang ekor ini menjadi manusia kembali kelak di akhirat yaitu hari berbangkit. Nah, coba kalau secara logika, secara logika ini ya. Kita, kita ini ya, kita manusia membuat sesuatu yang belum ada bahan-bahannya. Satu ya. Yang satu membuat sesuatu yang sudah ada bahannya. Mana lebih gampang? Yang pertama apa kedua? Yang kedua sudah ada bahannya kok, lebih mudah. Ya enggak? Membuat sesuatu yang tidak ada bahannya itu masih mikir. Kita ini mau mikir. Contoh misalnya, contoh misalnya. Mau membuat rumah belum ada bahannya, sampai tanah tidak punya. Kan mikirnya aduh <laughs> iya Jauh masih beli tanah. Beli tanah itu tidak tuntas. Setelah bayar masih ngurusi surat. Betul? Susah. Itu satu. Kedua, ada atau kelompok kedua, ada rumah sudah jadi rusak, tinggal renovasi. Gampang mana? ya gampang ya renovasi kan demikian karena sudah ada bahan ya lah. kalaupun mau digempur semuanya fondasi sudah ada ya enggak paling tidak tanah sudah ada surat-surat sudah lengkap itu jauh lebih mudah jelas ya Walaupun dalam urusan menciptakan segala sesuatu bagi Allah semuanya mudah. Tinggal kun fayakun. Allah mengatakan kun jadilah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Iya. Tapi kita sebagai manusia bisa melogikakan ya. Kalau kita dulunya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah menjadi yang ada. Dibandingkan dengan yang sudah ada tulang ekor sudah ada bahannya. Pasti Allah lebih mudah untuk membangkitkan tulang ekor menjadi manusia daripada menciptakan dari permulaan yang sebelumnya tidak ada. Itu logika manusia. Jelas ya? Nah, karena itu kalau orang mengingkari adanya kehidupan setelah mati, jelas orang ini tidak rasional, tidak bisa berpikir dengan jernih, alias mereka adalah juhala, orang-orang bodoh yang tidak mau beriman dan tidak mau berpikir. Begitu maksudnya ya. Baik saya lanjutkan. Wal tafatisaku bisa. Tatkala kematian itu hadir, alias tatkala sakaratul maut itu apa ya? Men, mendatangi kita atau manusia. Tatkala sakaratul maut itu mendatangi manusia. Mampir katanya ya. Apa yang terjadi? Maka dikatakan wal tafatisaku bisa dan bertaut alias dempet. Bertaut itu bergabung ya, betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya begini, maksudnya orang mati itu rohnya dicabut mulai dari ujung kaki, bukan kepala dulu keluarnya itu, ujung kaki. Ya. Jadi ujung kaki ini kalau sudah ada orang meninggal dunia, misalnya orang terlentang mau meninggal dunia saat maut, coba diperiksa. Cara hmm. memeriksakan jangan kepalanya dulu dipegang, masih anget biasanya, Tapi ujung jari dulu. Ya, ya asak di situ betis, ya tentu di dalam bahasa Arab yang sangat luas seperti kita juga mengatakan kaki itu mengandung banyak. Bisa uh, ujung apa ini ujung kukunya kaki ini juga termasuk kaki ya ada ujung jari terus sampai tungkat ya Terus sampai betis, sampai apa ini lutut, sampai paha, sampai pangkal paha namanya kaki. Nah semuanya kaki namanya. Demikian juga istilah di dalam bahasa Arab semacam itu. Asak di sini bisa betis tapi maksudnya adalah kaki secara umum. Jelas ya? Maka nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu taala mulai dari kakinya dulu. Maka orang mati itu nanti yang paling tidak bergerak pertama kali adalah kakinya. Kalau kaki ini sudah mulai tidak ada nyawanya, maka terjadi kekakuan. Kalau sudah dempet demikian, maka tidak bisa digerakkan. Bahkan oleh yang hidup pun tidak mampu menggerakkan. Kaku sudah. Kecuali kalau paksa ya, tuklek ini ya, pantai gitu ya. Itu begitu. Terus naik sampai pada perut terus. Nah, kalau sudah di batas tenggorokan namanya fulku, maka tidak dapat bermanfaat bagi orang yang mau bertobat tatkala nyawanya sudah ditenggorokan itu tidak ada manfaatnya orang bertobat ya barangkali kalau orang itu masih diberi kesegaran tapi kakinya sudah mati duluan tapi masih ingat kalau masih dalam kaki ini kemudian dia bersyadat dia bertobat kepada Allah beristighfar ya tapi dua orang Kadang dituntut Allah, Allah, Allah, Allah. Itu juga ya agak susah kadang-kadang ya. Agak susah. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah SWT untuk bersyahadat ya. Alhamdulillah. Itu prakteknya begitu orang mati. Saya berkali-kali mendamping orang mati juga praktekkan ayat ini. Iya benar. Dari kaki dulu. Ya. Dan nah, kala itu orang tidak tidaklah dituntut, ditakin mulai dari kalau masih seger masih bisa dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau tidak bisa cukup la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kalau tidak bisa sudah ya cukup Allah Allah Allah Allah Allah ya. Jangan sampai orang sudah dekat di dada kelihatan kalau memang orang awas dan teliti tahu kok jalannya roh itu tahu. Saya alhamdulillah pernah tahu juga Nenek saya itu meninggal saya dampingi, kakek saya dari ibu ini meninggal saya dampingi. Subhanallah kelihatan jalan. Ya, nyawa itu seperti jalan, kelihatan. Itu begitu. Tentunya ya orang yang peduli yang ini akan diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk itu biasanya suka nalkin <laughs> orang, nalkin orang gitu ya. Ini umum terjadi di masyarakat ya. Nah, jangan uh, waktu sudah agak dekat dengan dada ditalkin La ilaha illallah. Apalagi sudah tenggorokan. La ilaha illallah. Kalau na'udzubillah pas tidak sampai. Cuma mengatakan la ilaha tidak sampai illallah itu bisa bahaya. Dan itu sunatan cuma mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kalau sudah sekira nyawa ini ada di dada. Ya. Allah, Allah, Allah. Cuma demikian. Ya. Karena ditalkin itu jangankan yang mau mati, kadang yang hidup itu loh ditalkin juga susah. Dulu ada orang ditangkap mau menikah. Ya namanya orang aduh, kudi, orang dusun yang jarang berkumpul dengan masyarakat, jarang berinteraksi dengan orang oh, oh, apa, masjid. Suatu saat dia muslim, mau nikah sama modelnya ini ditagih. Ayo pak, gue coba ashadu ikut aduasu Apa? <laughs> Ashadu adu asu. Wah kon biasa adu asu, adu PT gitu. itu paling kali adu asu Ah iya, oh. eh, semacam itu masyarakat kita ini ya. Apalagi kalau sudah sakaratul maut. Nah ini juga ada problem tersendiri karena itu orang yang lancar tak kalah meninggal dunia atau sakaratul maut untuk baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dimulai dari tatkala dia sekat, tatkala dia apa namanya? sehat demikian dia sering mengucapkan syahadat, kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik ya, bersolawat, zikir, istighfar, maka meninggalnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ya. Saya punya guru termasuk ini pengarang Syekh Muhammad Ali Sobuli ini sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu beliau sakit. Beliau sakit sampai tidak kenal sama orang. Yang bisa dikatakan koma, ya. pernah koma sekarang sudah sembuh. Menurut kawan-kawan saya di Mekah, ini guru di Mekah. Jadi saya punya pondok nah, namanya Darut Tauhid. Pengasuh utamanya adalah Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki atau yang dikenal dengan julukan Syekh Maliki ya. Itu di pondoknya kan ada guru-guru kan, guru pengajar. Salah satu dari guru pengajar adalah pengarang buku yang saya bawa ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beberapa bulan yang lalu beliau sakit dan ada videonya di pada itu. Itu katanya demikian. Ketemu orang ini lupa. Ketemu orang lupa, siapa kamu lupa? Tapi begitu dibacakan satu ayat Al-Quran, langsung tahu berikutnya. Jadi nyawa berikutnya, kenapa? Ya memang pekerjaannya baca Al-Quran sudah, penggaweannya ya, jadi orang Jawa baca Al-Quran. Sampai mengarang kitab besar, tebal segini. Dan masih banyak kitab-kitab beliau tentang urusan Al-Quran, Tafsir al Quran ini banyak. al Quran. Koma, tidak tahu apa-apa. Kemudian ada yang baca Quran, beliau bisa melanjutkan. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Semacam itulah kebiasaan. Demikian juga kalau kita kepingin wafat kita, mati kita dalam keadaan bersyahadat, nah, maka yang rajin-rajinlah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah maksudnya khususnya syahadatain yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya lanjutkan wal tafatsaku bisaq dan bertaut betis kiri dengan betis kanan alias menjadi kakulah kaki itu menjadi kaku sampai pada akhirnya masuk terus jalan perut sampai ke kerongkongan ya ila rabbika yauma idinil musa ila rabbika yauma idinil masa kepada Tuhan mula pada hari itu kamu hai orang kafir dihalo alias dikembalikan Nah saat itu kamu hei orang kafir akan merasa ketakutan karena ini hitopnya pembicaranya untuk orang kafir. Ini pembicaranya untuk orang kafir. Bagaimana dengan umat Islam? Maka orang-orang yang baik dikatakan ya ayat tuhan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu yang kita harapkan untuk diri kita dan keluarga kita serta hamba taulan kita tapi bagi orang kafir mereka eh, akan merasakan ketakutan ya ila rabbika yauma idinil masa kepada Tuhan mula kayak orang-orang kafir pada hari itu kamu dihalau kamu digiring Fala sabtaku wala dan ia orang-orang kafir itu dulu tak kala di dunia tidak mau membenarkan Rasul yaitu Nabi Muhammad dengan ajaran beliau dan Al-Quran tentu mereka orang-orang kafir mengingkari kebenaran, kesucian, kemurnian Al-Quran apalagi mau mengamalkannya kemurnian, kesucian dan ah, kebenaran Al-Quran aja mereka mengingkari maka saat itulah mereka akan menyesal dan tidak mau mengerjakan sholat. Ya pasti namanya juga orang kafir yang tidak sholat. Ya. Nah besok-besok ya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang kafir itu tidak sekedar disiksa di neraka karena kekafirannya saja tidak. Double-double. Kalau orang Islam, orang Islam ini ya, dia puasa bulan Ramadan rajin puasa. Bulan Ramadannya rajin. Waktunya sedekah zakat, bayar zakat di, ya. Kalau syahadat sudah maklum namanya orang muslim. Tak kalah punya duit pun. Ya kalau sekarang bukan umroh dulu, ya. Kalau ada kesempatan bisa haji. Tapi tak kalah hari biasa. Subhanallah, sholatnya cek mual sih. bulan ini dari. Ada kira-kira? Ada? Insya Allah kalau jamaah sini di masjid ini tidak ada. Tidak tahu kalau sudah pulang saya nggak tahu ya. Kalau sekarang nggak ada ya. Tapi kalau pulang saya nggak tahu. Males sholat itu males luar biasa. Nauzubillah dan No, orang yang males sholat padahal dia tadi apa? Puasa-puasa. Apalagi zakat-zakat. Kemudian haji punya duit berangkat haji boleh teko haji males kumat gak sholat maneng, ya dah. Ada kira-kira? Mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi tidak tahu kalau di rumah masing masing. Loh, yang begitu itu loh. Yang begitu itu bisa dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sholat. Tergantung berapa kali meninggalkan sholat bisa dimasukkan neraka. Kalau misalnya, misalnya ini tidak sholatnya sebut saja cuma satu bulan, memang mualis ya mualis satu bulan gak belum kodok maka dia akan masuk neraka sebut saja satu bulan masuk neraka setelah satu bulan maka dia diangkat oleh Allah untuk masuk surga ya itu orang yang Islam bagaimana dengan orang kafir sudah tidak syahadat ya sudah tidak mau zakat sudah tidak mau puasa tidak mau haji juga tidak mau sholat. Maka mereka itu disiksa double-double. Kalau tadi orang Islam saya katakan yang cuma meninggalkan sholat satu bulan, maka disiksanya sebut saja satu bulan di neraka. Lah yang gak syahadat, yang gak sholat, yang gak zakat, yang gak puasa, yang gak haji, ya sudah bertahun-tahun selamanya di neraka, siksaannya juga sangat banyak berlipat ganda gara-gara tidak melaksanakan sholat, zakat, puasa dan haji selain bersyahadat. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir karena itu mereka takut terhadap kematian. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tapi ia si kafir itu mendustakan Rasulullah dan berpaling dari kebenaran Al-Quran yaitu ajaran Islam maka mereka pasti akan mendapatkan siksa api yang uh, yang sangat panas. Kemudian di samping dia sombong tidak mau membenarkan Al-Qur'an, tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dia pergi, dia mendatangi kawan-kawannya, ia tamatto dalam keadaan congkak alias berlaga. Wes iman sombong. Sudah tidak beriman sombong, kemudian menantang. Ini pekerjaan orang-orang kafir. Ya, ini menurut asbabun nuzul bahwa turunnya ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal itu ya begitu, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka beliau eh, Nabi Muhammad diingkari oleh Abu Jahal. Ada dua nama yang kadang-kadang orang kita, khususnya orang Indonesia, orang Jawa itu rotok bingung. Beda no Abu Lahab ambil Abu Jahal itu ya opo Kalau Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi, saudara ayahnya Nabi itu Abu Lahab. Abu ya, Lahab ini juga orang kafir yang suka menggoda Nabi, merintangi jalan dakwahnya Nabi, bukan sekedar si Abu Lahab itu saja, bahkan si istrinya yang mempunyai julukan Hamalatul Hatab pembawa kayu bakar, ini juga mengganggu merintangi jalannya Nabi dan berdakwah. Kalau misalnya, misalnya ini ya, ini masjid Nurul Huda di Kelampok, nah, mau dakwah ke tempat saya di ribet tumapel gang dua sana kan melewati sepanjang jalan tumapel ini itu dirintangi dikasih kayu bakar kalau Nabi mau datang ke masjid ini dari tempat saya kan biar tidak bisa itu maksudnya yang menger yang mengerjakan kayak itu istrinya Abu Lahab sedangkan Abu Lahab ya otomatis sangat memusuhi Nabi bahkan hampir membunuh dan segala macam itu Abu Lahab dia punya kawan namanya Abu Jahal nah, berbeda ya Si Abu Lahab punya teman, punya kawan sesama kafir. Ini namanya Abu Jahal. Ini juga jahat. Jahat pada Nabi. Cuma subhanallah, Abu Jahal ini pada akhirnya mati, tewas pada saat perang Uhud. Ya. ya sudah mati. Pada saat perang mati. Sedangkan Abu Lahab tidak. Nah ini bedanya. Jadi Abu Jahal ini hidupnya tidak lama, Abu Lahab hidupnya agak cukupan lama ya sampai Nabi Hidro, Nabi ini segala macam perkembangan Islam itu Abu Lahab masih ada karena paman kandungnya Nabi ya. Tapi ya Pak Ikhwan, godaan berdakwah yang paling berat itu justru kalau dilakukan oleh orang dekat kita, keluarga kita ya. Ada seorang di antara kita ini kepingin berbuat baik. Mohon maaf ibu-ibu saya beri contoh. Misalnya ada seorang bapak atau suami ingin berbuat baik. Tapi kalau istrinya ini ngelidoni dari orang Singosari. Ngelidoni itu apa? Ngeribet aja ya. Ah, goda. Mau sodako jadi. Jangan pak, kok emang teman-teman kerja enak pangan dewe po daripada kayak mau uang. Nah ini yang paling repot kalau menghadapi keluarga. Ya, dibilang juga ibu-ibu, ibu-ibu ini kepingin berbuat baik, tapi kalau yang mencegah bapaknya, waduh naudzubillah min dzalik. Banyak kasus. Ibu ini uh, suami istri lah saya katakan. Istri ini mempunyai simpanan uang. Dia kepingin berbuat baik pada saudara-saudaranya, bahkan pada ayah kandungnya, ibu kandungnya. Tapi punya suami jahat, Katakan, kamu kalau ingin masuk surga, gak usah ngasih bapakmu, gak usah ngasih duit ibumu, gak usah ngasih keluargamu. Sudah, untuk kita sendiri. Oh, ini suaminya jahat, si istri kerepotan, mau menghadapi kerepotan. Demikian juga dengan anak, dengan paman, ya. Kadang ada anaknya yang baik luar biasa, bapaknya nggak sepakat. Kadang bapaknya mau berbuat baik, anaknya goda setengah mati, ya. Yang ketiga kehidupan itu ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, wong Nabi itu loh digoda paman kandungnya, apalagi di kita, apalagi kita ya. Kalau kita ingin berbuat baik, ya sudah, gak usah terlalu terpengaruh dengan godaan-godaan walaupun datang dari sekeliling kita sendiri jalan saja kita doakan orang-orang yang mengitari kita mudah-mudahan hatinya tergerak seperti kebaikan yang kita miliki sehingga mereka juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir. Ini pertama pembicaraan disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir yang masih dalam keadaan sakaratul maut dan juga menjelang kematian alias dalam kehidupan celaka kamu matimu pasti celaka mas matimu ini sungguh sangat ah, merugikan dirimu itu maksudnya ya aula laka bagimu ya orang kafir faula maka kamu pasti akan celaka ini dalam tafsirannya dikatakan yang kedua adalah tatkala ia di dalam kubur. Nah, siksa kubur ini akan sangat menyakitkan khususnya bagi orang-orang kafir. Jangankan orang kafir, orang Islam ini loh yang disiksa dalam kubur ini ya banyak. Sahabat Nabi itu loh, sahabat Nabi itu ada yang disiksa dalam kubur, apalagi kita. Sahabat Nabi, orang yang sangat mulia itu ada pernah diriwayatkan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ringkasnya berjalan, beliau mendapati dua kuburan, ya, kuburan Muslim, yaitu sahabat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Innahuma la yu'adzabani Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa dia disiksa bukan suatu karena perbuatan buruk yang besar atau dosa besar, bukan, kata Nabi. Bukan itu disiksa. Cuman yang satu disiksa di dalam kubur li'annahu yamshi bin namimah. Karena si mayat ini sering namimah. Apa namimah tadi itu katanya merumpi. Karena suka merumpi. Maaf ya, ibu-ibu biasanya yang suka ngerumpi itu ibu-ibu biasanya. Ngerumpi ngerti Bu nggih? Rasan-rasan niku lho Bu, ngrasani tanggane. Mboten nggih, panjenengan mboten Bu. Umume yang banyak ngerumpi itu ibu-ibu. Itu zaman dahulu kalah, Kalau zaman sekarang bapak-bapak lebih banyak. Mboten nggih? Kalau zaman sekarang bapak-bapak lebih banyak. Itu zaman dahulu kalah yang banyak ini adalah ibu-ibu. Ternyata ngerumpi-ngerumpi Ngerasani membuka aibnya orang Sebagaimana di dalam ceramah dan keterangan hadis tadi itu Itu disiksa Dan Nabi tahu Ini yang dalam kuburan sedang disiksa Innau yamsi bin namimah Karena dia ini suka jalan dengan adu domba, namimah, rasan-rasan dan segala macam Itu disiksa. Itu pertama. Ya. Berarti orang Islam ada yang disiksa. Yang kedua kata Nabi, wa wal akhor yang lainnya la zihu minal bauli au anil bauli. Yang satu ini disiksa karena tidak menjaga dari percikan air kencingnya sendiri. Berarti kemungkinan besar mayitnya laki-laki, apalagi orang singosari. Kadang-kadang kalau tipis berdiri bahasa Singosari ini ngakar dari mana ya. ternyata gitu tuh disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadis Nabi menceritakan sampai Nabi perintah kepada sahabatnya untuk mencari dua pelepah kurma ya di sana pelepah kurma yang satu pelepah kurmanya oleh Nabi ditancapkan kepada yang namimah di bagian kepala yang satu kepada yang kepercikan kencingnya karena kencingnya berdiri. Al-ngataru barangkali begitu ya. Ya, al-ngataru tadi itu ya. Kencing berdiri kan biasaan ini orang laki-laki biasanya. Kata Nabi mudah-mudahan saja selagi dua pelepah kurma ini masih basah, masih seger, maka si mayat dua-duanya tadi itu diampuni dan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa berarti ada siksa kubur, ada siksa kubur. Ternyata dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, jelas ya Pak, Ibu, jelas ya. Nah, karena itu kita mempersedikit mengurangilah yang namanya namima rasa rasan merumpi, apalagi itu ya. Dan juga mengurangilah gimana caranya kita ini Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kencing itu tidak sampai nyiprat kemana-mana. Kalau sudah nyiprat dan kita tidak tahu, kemudian kita sholat menggunakan baju atau sarung atau sewe atau apalah yang kecipratan najis kencing itu maka tidak sah. Itu penyebabnya. Ya, itu penyebabnya. Maka ada trik. Mumpung saya ingat. Maaf maaf ini ya, tak apa-apa ini juga apa apanya? Ini untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi kalau habis kencing Khususnya yang jongkok apalagi yang berdiri ya. Yang jongkok saja habis kencing. Kalau kencingnya tidak di dalam kloset. Misalnya kencingnya itu di lantai. Misalnya di lantainya. Lantai kamar mandi. Itu jangan setelah kencing tuntas jangan cebok dulu. Itu salah. Tapi siram dulu kencingnya sampai kira bersih masuk di selokannya. Barulah kita cebok alas istinja. Itu mestinya demikian. Kadang-kadang kan enggak, wes kesubuhan wes gitu ya. Kita mau ambil air kepo, akhirnya hidup nyiprat kemana-mana. Ini yang menyebabkan naudzubillah min dzalik kalau tidak tahu cipratannya kemana, besok-besok dipertanyakan dan bisa jadikan siksa kuburan. Naudzubillah ini baik siram dulu, bersihkan dulu baru kemudian istinja alias cebok. Begitu semestinya ya tata cara yang baik. Saya lanjutkan Summa laka faula. Kemudian kecelakaan bagimu, hai orang kafir, untuk yang ketiga kali, yaitu di hari berbangkit mereka dibangkitkan dalam keadaan ketakutan. Ya, kalau orang Islam dibangkitkan dalam keadaan tersenyum, orang yang soleh dibangkitkan dalam keadaan ah, ya lari dan segar, tapi kalau orang kafir dibangkitkan dalam keadaan pucat pasi dan ketakutan ya ucap pasti dan hutang. Ibarat demikian barangkali ya gampangnya ini, ya. gampangnya. Ada orang punya tanggungan dan ada orang yang tidak punya tanggungan. Hutanglah barangkali. Misalnya, ini ada ketua takmir masjid di sini, ada ketua takmir masjid. Ini saya dengan Pak Santuri misalnya, ini Pak Santuri. Pak Santuri ini tidak punya hutang sama Pak Takmir Masjid dia mau sholat Jumat, mau sholat apa saja masuk sini ya tenang-tenang saja. Iya dah, tenang-tenang saja. Begitu saya yang punya hutang, akeh mana hutangnya? Kita kita akeh gak nyaur. Belum memang belum bisa nyaur. Kepingin sholat, kepingin sholat di kuno di situ. Begitu masuk Pak Ketua Takmir dm ah! dek langsung dek pucet ya. Sholat gak khusyuk kabeh, dm Pak Takmir masjid. Wedi apa? Takut apa? Ditagih hutang. Karena takutan padahal cuma hutang. Gimana kalau kita ini urusannya dengan Allah SWT? Allah adalah hakim yang maha adil yang tidak pernah lepas sedikit pun dari kesalahan manusia atau kebaikan manusia kecuali diketahui oleh Allah. Kita akan menghadap kepada Allah semacam itu kalau kita punya kesalahan pasti kita ketakutan. Demikian juga orang kafir lebih-lebih lagi. min, Baik. Itu summa aulalaka. Fa'aula dan celaka bagimu hai orang-orang kafir untuk yang keempat kali yaitu tatkala mereka dimasukkan di dalam neraka sudah jelas mereka akan ketakutan dan selama-lamanya tidak akan eh, apa bisa keluar dari api neraka. Kemudian judul berikutnya adalah manusia dijadikan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah Apakah manusia, apakah kita-kita ini, khususnya orang-orang kafir itu, mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Karena orang-orang kafir di dalam keterangan tafsirnya itu dulu mengatakan kami ini ya sudah mati ya mati sudah selesai. Tidak ada lagi sudah tidak ada urusan mati ya mati. Maka dijawab oleh Al-Quran. Kamu kira kamu mati begitu saja, nggak ada pertanggung jawaban. Enak sekali kamu. Barangkali demikian. Ya, kok enak aja mengatakan demikian. Atas ya, kamu yang kafir-kafir. Kalau punya keyakinan bahwa orang itu mati cuma mati saja, sebentar lagi kamu akan tahu apa yang terjadi setelah ada kematian. Di balik itu apa? Nah, ya memang Allah memberikan suatu apa ya batasan-batasan antara orang Islam dan orang non Muslim dalam dunia kematian ini. Orang kafir khususnya orang-orang yang ateis yang tidak percaya dengan adanya agama. Mereka itu biasanya di dunia ini kendel-kendel, berani-berani mereka. Ya, kita pernah melihat misalnya terbun, terjun payung dari atas pesawat itu beberapa orang itu tanpa pakai pan parasit dan mereka ini bergaya-gaya kadang-kadang ya lah kan di dunia apa dalam dunia berita itu kan ada kehebatan orang-orang sekarang yang hebat-hebat loncat segala macam mereka nggak takut ya lah karena mereka tidak punya keyakinan apa namanya setelah mati itu ada apa tidak punya keyakinan coba kita Kan mikir-mikir kita. Gitu. Mau terjun. Wah, ini oleh mati nih mati, mati syahid. oleh mati sanyet ya opo gitu ya. Kita mikir, karena kita mempunyai keyakinan setelah mati itu nggak selesai. Mati adalah pintu untuk hidup berikutnya. Kalau kita ini hidup adalah pintu untuk kematian, sedangkan mati adalah pintu untuk hidup yang kekal selama-lamanya maka kita akan takut karena kita yakin ada kehidupan setelah mati itu selama-lamanya kehidupan tersebut disitulah kita menjadi takut ya nah orang yang takut kematian itu berarti memang belum siap untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok takut ketemu Allah? Kita sering mengatakan kita rindu pada Allah, tapi kalau dikatakan lek rindu nang Allah mati dhisik ndak berani. Cinta tidak kepada Allah, kita cinta. Beriman tidak kepada Allah, kita beriman. Kepingin bagaimana besok di akhirat bisa berjumpa dengan Allah atau tidak bisa berjumpa dengan Allah. Yakin di dalam masjid ini mengatakan kita pingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik. Ditawari, mau kapan nanti? Sik-sik nanti saja. Ya, saya dagangan belum selesai urusannya, ya, kerjaan belum tuntas, nanti-nanti saja. Itu karena kita tidak siap sebenarnya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya terserah entah kita karena perilaku kita tidak baik, mungkin perilaku kita baik tapi hati kita tidak baik. Macam-macam. Hati kita baik tapi mungkin ya keyakinan kita kepada Allah kurang sempurna, kurang baik sehingga kita merasa jauh dari Allah. Barangkali demikian sehingga kita takut untuk ketemu Allah. Padahal jalan satu-satunya untuk ketemu Allah adalah kematian. Itu yang dimaksudkan. sabun insanu teroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung pertanggungjawaban? Jawabannya alam yakunul fatam mani yumna. Bukankah dia manusia khususnya yang kafir itu dulu hanya setetes mani atau sperma yang ditumpahkan ke dalam rahim. Mereka dulu tidak ada, mereka ada sesuatu yang hina, yang menjijikkan. Kemudian ditumpahkan dalam rahim, kemudian Allah memproses apa yang dalam rahim itu sampai menjadi manusia-manusia yang lahir di dunia ini. Thumma kana alaqatan thumma kana alaqatan fa khalaqa Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya dengan meniupkan roh dan menyempurnakan bentuknya sampai dia lahir ke muka bumi bernama manusia. Itu dulu dari barang air yang menjijikan, gampangnya ya air saya gampang lebih enak. Ini loh air ingus ini loh. Ingus atau luda Mungkin lebih gampang ini luda luda tiap saat itu ada di mulut kita. Ini luda Ya. Kita mengatakan saman jijik tidak dengan luda sampean. Ya apa ngomongnya waktu tiap hari ada di mulutnya. Tapi tatkala luda ini keluar dari mulut, keluar dari mulut, tiba-tiba kita menjadi jijik dengan luda kita sendiri. Ya, gambarannya, loh, seperti jijinya itulah, ludah yang keluar itulah sebenarnya air sperma itu. Sudah keluar jijik. Megangnya jijik, melihatnya jijik persis dengan ludah kita. Itu gambaran paling mudah. Tapi air sperma itu diproses oleh Allah SWT sampai menjadi bayi. Tiba-tiba yang menjijikan itu setelah jadi manusia sempurna dewasa. Ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah tidak murka? Itu maksudnya, ya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian dari air mani yang sangat menjijikan itu diproses menjadi manusia sampai dewasa, maka dari manusia yang satu itu bisa mengeluarkan az-zawjaini az wal untha yaitu uh, sepasang suami istri laki-laki dan perempuan itu bulunya baik suami maupun istri sama-sama manusia bulunya juga dari air yang sangat menjijikkan wong gitu kok sombong nggak mau beriman kepada Allah itu maksudnya ini peringatan bagi manusia semuanya baik yang muslim maupun yang kafir lebih-lebih yang kafir ini ya agar kita ini tidak sombong kepada Allah, agar kita ini taat kepada Allah, tidak banyak maksiat kepada Allah, jangan sok kepada Allah. Nah, untuk bila ini balik itu maksudnya. Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat alias yang menciptakan dari air yang sangat menjijikkan sampai menjadi manusia dewasa Demikian berpuasa pula untuk menghidupkan orang yang mati yang tadi sudah saya terangkan. Kalau cuma mati sudah ada bahannya saja, ya langkah lebih mudahnya, sangat mudah sekali dibandingkan harus menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Walaupun dalam standar kebijaksanaan Allah, standar kekuasaan Allah. Semuanya di muka bumi, semuanya apa saja tidak ada yang repot bagi Allah. Allah hanya mengucapkan kun Jadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, fayakun pasti akan jadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam pertemuan yang sangat mulia ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita ini selalu diperintahkan untuk tawadhu, untuk khusyuk, menghamba kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua jadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan segala kesalahan kita, apapun yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, malam hari ini dan seterusnya diampuni oleh Allah SWT. Barangkali itu dapat saya sampaikan. Hadza wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.